Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah telah masuk. Bulan yang agung. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fajri wa layalin ashar.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 ini adalah berkurban sebagaimana yang barusan kita dengar dari para ulama kita udhiyah atau berkurban yang mana ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam <clears throat> yang merupakan sunnah dan ajaran Nabi Ibrahim yang terus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Ma amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahab ila Allah min ihraj damin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seorang anak Adam di hari raya Idul Adha tidak melakukan suatu amalan yang paling disukai oleh Allah lebih daripada berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala.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 Karena itu baguskan sembelihan kalian, bahagiakan diri kalian dengan sembelihan dengan kurban yang bagus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, "Azimu dhahayakum fa innaha ala surat matayakum." Besarkan kurban kalian. Jangan kita beli yang yang kerempeng, tinggal tulang sama kulit doang cari yang paling murah jangan jangan pelit kita kalau memang kita punya kemampuan kasih kurban yang terbaik yang paling bagus kita berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu Nabi bilang di dalam hadisnya baguskan, besarkan kurban kalian sebab ini yang akan menjamin keselamatan kalian ketika kalian akan melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka hingga kalian masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala baguskan korban kalian besarkan jangan kita pelit Al-Imam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 Ini bagi orang yang punya tekad, udah punya kesiapan untuk berkurban di hari raya. Tapi yang emang tahu dirinya pas-pasan, nggak punya eh, apa namanya kemudahan dan kemungkinan, ya dia bersihkan tubuhnya. Nah setelah berkurban, baru dia mau potong kuku, mau potong rambut, mau bersih-bersih, silahkan. Setelah dapatkan pengampunan terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang berkurban, waktu berkurban, ya waktunya adalah setelah berlalu waktu dilaksanakan sholat idul adha dan khutbahnya dan kedua khutbahnya kalau udah berlalu waktu dilakukan sholat idul adha dan kedua waktu eh, kedua khutbahnya maka telah masuk saat untuk berkurban dan berudhiyah sebelum itu belum masuk Nah, dan waktunya berlangsung sampai terbenam matahari hari ke-13 daripada bulan Dzulhijjah terbenam matahari hari terakhir daripada hari tasyrik. Ini waktunya berarti empat hari. Sehingga ulama bilang, kalau hari raya Idul Fitri dianjurkan untuk mengundur sholat Idul Fitri agak diundur katakan jam supaya apa? supaya orang-orang Islam punya masa yang panjang untuk menunaikan zakat fitrah sebab zakat fitrah waktu yang afdol sebelum sholat idul fitri berbeda halnya dengan sholat idul adha dianjurkan untuk dilakukan lebih awal ya lebih awal setelah isyraq setelah berlalu waktu eh, eh, masuknya sholat apa namanya idul adha maka langsung buru-buru dilakukan kenapa? supaya masa untuk melakukan udhiyah lebih panjang, nggak terpotong dengan apa nggak nggak nggak terpotong dengan waktu penundaan sholat. Ini yang dianjurkan oleh para ulama daripada waktunya. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan bahwasanya al-udhiyah yang afdal adalah dengan unta. Cuman negeri kita kagak ada unta. Kalau kita mau sembelih unta pun takut ditangkap, ngambil dari eh, apa namanya kebun binatang kagak boleh. Nah, yang ada kita punya sapi sapi lebih afdal sapi untuk satu orang lebih afdal daripada kambing untuk satu orang tapi kalau sapi untuk tujuh orang mana lebih afdal dengan kambing untuk satu orang ulama bilang sebagaimana di dalam muhadzab al-imam syarawi menyatakan bahwasanya kambing untuk satu orang lebih afdal daripada sapi untuk tujuh orang nah tapi silakan kambing satu orang, sapi tujuh orang, semuanya di sisi Allah adalah pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita.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 Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua ekor kambing yang besar yang gemuk bukan yang kurus yang cakep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih banyak lagi dan ini perlu ditanya kepada para ulama. Cuman ada satu hal yang penting. atau dua hal yang pertama daging udhiyah tidak boleh diberikan kepada non muslim hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin sebab daging udhiyah adalah bagi mukminin jamuan Allah di hari raya untuk hamba-hambanya yang beriman karena itu daging udhiyah tidak boleh diberikan kepada non muslim Habib saya punya tetangga baik banget tapi non muslim boleh gak kita kasih kalau memang harus belikan daging dari pasar kasih dia daging tapi bukan dari kambing udhiyah atau kurban udhiyah sebab udhiyah hanya boleh diberikan kepada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 Tapi bukan sebagai upah upah ada bagiannya lagi sendiri itu dibagikan sama seperti kaum muslimin yang lainnya dan ini adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bakal kita bisa berudhiyah di hari raya bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad dan diampuni dosa-dosa kita dan oh, mudah-mudahan kita semuanya disampaikan oleh Allah bisa pergi haji ke Baitullahil Haram wa ziarah qabr Nabi Muhammad alaihi afdhalus wa ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin